Hari ini bertemu dua kemuliaan. Kemuliaan Sayyidul Ayam induk dari segala hari hari Jumat dan kemuliaan keberkahan bulan Syaban. Bercabang-cabang keberkahan di bulan ini. Begitu senangnya hati petani melihat tanamannya biji yang disemai mulai memecah mengeluarkan daun yang hijau, batangnya mulai bercabang, cabangnya mulai bertangkai, tangkainya mulai berbuah, buahnya mulai bersemi. Maka inilah kebahagiaan petani. Orang-orang soleh juga senang menyambut bulan ini. Tapi ada yang lebih senang lagi. Beberapa hari ini mereka akan berjumpa dengan bulan yang sudah dimintakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 hari sebelum dan Nabi sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syaban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Untuk apa dia meminta bulan Ramadhan? Kalau hanya sekedar untuk masuk surga, dia sudah dijamin masuk surga. Kalau hanya untuk ampun dosa, dia maksum tidak berdosa tapi dia meminta dua bulan sebelumnya meminta bandirna Ramadan sampaikan kami ke bulan Ramadan bagaimana dengan kita belum dijamin masuk surga bagaimana dengan kita yang terpilih dosa mengapa kita tidak rindu kepada bulan suci Ramadan mengapa tidak ada sedikit kerinduan secuil harapan di dalam hati ingin masuk ke dalam bulan yang agung dan mulia kita pun mengikut baginda Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban wa nama Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang ingin sampai ke bulan Ramadan tapi ada yang lebih cepat daripada harapan dan keinginan. Idza jaa ajaluhum kalau ajalnya sampai la yastakhiruna sa'atan tak dapat ditunda walau sesaat wala yastaqdimun tak pula dapat dimajukan walaupun susah meninggal mati dunia beserta isinya tinggal sedih meninggalkan anak sedih meninggalkan cucu cicit menantu sahabat andai tolan kerabat tetangga tapi ada yang lebih besar kesedihan tidak berjumpa dengan Ramadan tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan mereka celaka mereka yang tidak berjumpa dengan Ramadan bukan orang yang celaka orang yang celaka adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan Amin kata Nabi. Tak lama sesudah itu dia katakan amin. Tak lama sesudah itu dia katakan amin. Ucapan Nabi ketika menaiki mimbarnya yang terdiri dari tiga tangga. Amin, amin, amin. Sahabat heran, apa yang kau katakan ya Rasulullah? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada orang berdoa, tidak ada orang yang meminta. Tapi kau katakan amin. Kau katakan amin. Kau katakan amin. Nabi SAW mengatakan kalian tidak melihat, aku melihat kalian tidak mendengar, aku mendengar Jibril berkata saat aku berada di anak tangga yang pertama apa kata Jibril? Bukan lima adrata Ramadhan falam yufarlah lah orang yang berjumpa dengan Ramadhan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin tidak ada doa yang lebih makbul daripada ini yang berdoa Sayyidina Jibril alaihi salam yang mengaminkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam celaka orang yang berjumpa Ramadan falam yughfarlah dan tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala lalu kenapa kau katakan amin pada anak tangga yang kedua bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika celaka Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amin kata Nabi kabulkan doa Jibril celaka orang yang disebut namanya tapi dia tidak mau berselawat kepada Kenapa engkau katakan amin ketika engkau naik pada anak tangga yang ketiga? Ba'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kuma. falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang sempat hidup dengan ibunya, dengan ayahnya, tapi tidak membuatnya masuk surga karena dia lebih sayang kepada istrinya dia lebih sayang kepada anaknya dia lebih sayang kepada hewan peliharaannya dia lebih sayang kepada kendaraannya dia lebih sayang kepada harta bendanya lalu tidak membuatnya masuk surga karena tidak ada baktinya kepada orang tua lalu Nabi katakan amin kamu berdoa Jibril di ya Allah jangan sampai kita kena ketiga doa ini tak lama lagi di ambang pintu kerinduan orang-orang soleh apa yang tidak membuat orang rindu kepada bulan suci Ramadan Laylatul Qadri khairun min alf syahr puncak dari segala amal adalah Laylatul Qadar dan kita mengejar itu berhari-hari berbulan-bulan menanti menunggu ketika dia datang kerinduan menetes air mata orang beriman menyambutnya marhaban ya Allah marhaban ambil dari kata rahaba hati yang lapang lapang hati kami menerima Ramadan lapang jiwa kami menerima Ramadan lapang dada kami menerima Ramadan karena kami memang sudah lama merindukannya yang kami minta pun datang disitulah kesempatan untuk beramal apa saja amal-amal yang akan kita isikan di bulan agung dan mulia itu banyak sekali amal Kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar Setidaknya ada lima amal Mari kita siapkan Mari kita siapkan fisik mental kita Untuk mengisi bulan yang penuh dengan ampunan Rahmat, maghfirah, barakah Itfu minanna Yang pertama kita isi bulan itu dengan Ya ayyuhallazina amanu hai orang-orang beriman kutiba alaikumus siyam siyam padanan kata siyam adalah imsak imsak artinya menggenggam mari kita genggam tenggorokan sampai tidak menetes satu tetes air pun walaupun halal mari kita genggam mata tidak melihat yang haram mari kita genggam telinga tidak mendengar perbuatan maksiat mari kita genggam bisikan hati lintasan pikiran senantiasa dijaga kecuali daripada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sanggup menahan makan, menahan minum. Man lam yada qaula siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong, wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak akan berikan balasan bi ayyada ta'amahu, dia tahan makannya wasarabahu dia tahan hidupnya Allah tidak berikan balasan karena dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Oleh sebab itu mari kita isi dengan siam. Tapi ada sebagian manusia ini matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih, bukan karena dia tahan, karena memang dia tertidur pulas pagi, petang, siang dan malam. Ini perbuatan batil ini perbuatan tidak benar ada pun hadis yang mengatakan naumu sahib huwal ibadah tidurnya orang puasa adalah ibadah tidurnya orang puasa adalah ibadah ini hadis dhaif hadis lemah hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi fadhail amal tapi hadis dhaif mau dipakai untuk motivasi tidur siang tidak benar ini merusak citra Islam segala semangat jihad dilakukan pada siang Ramadan Kita mengenal ada yang dinamakan dengan perang badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadhan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Al-Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi perang badar 150 kilometer. ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. dengan menunggang kuda, keledai, unta. Mereka berjihad fisabilillah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ramadan bukan bulan tidur siang, Ramadan bukan bulan santai. Terjadi perang besar, penaklukan Spanyol dipimpin oleh panglima perang bernama Tarik bin Ziyad. Dia teriakkan teriakan Allahu Akbar. Kalau kalian serang kalian akan mati syahid kalau kalian mundur kalian akan mati konyol dan ditaklukkanlah Spanyol tujuh abad lamanya ini penaklukan itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan Mesir mengabadikan kota dengan nama Ashir bin Ramadan kota sepuluh Ramadan sepuluh hari Ramadan kaum muslimin di Mesir berhasil mengusir tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in dari provinsi Ismailia. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Negeri yang kita cintai, gemahrik ripah jenami, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Negara tercinta Republik Indonesia. Apakah kita punya kenang-kenangan nostalgia dengan Ramadan? 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Mari kita ingatkan anak kita, remaja kita, anak-anak muda kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah orang yang sedang berkuasa. Presiden Soekarno sedang berkuasa, Bung Hatta sedang berkuasa, yang menaikkan bendera sangsaka merah putih sedang berkuasa. Semangat orang berkuasa itulah doa orang-orang yang berkuasa itulah yang membuat negeri ini merdeka kemerdekaan negeri ini berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negeri ini ditegakkan atas nama Allah Akbar diteriakkan oleh orang yang sedang melaksanakan kuasa Ramadan bukan orang yang tidur lelap maka pengkhianatan terbesar terhadap ajaran Islam ketika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah. Amal kedua yang kita isi di bulan ini adalah tiang. Yang pertama siang, yang kedua tiang di waktu malam. Selama ini tidur lelap, pulas, tapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan, kemuliaan, rahmat, barakah dan ampunan. Man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan dan waktu sahabat. tidak ada yang diinginkan yang melainkan ampunan dari Allah. Ghufira lakum ma taqaddama min dhanbi, diampunkan Allah dari dosa-dosanya yang lain yang lampau. Mari kita isi dengan salat tarawih, salat witir, tidak bisa mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat pertamanya dua juz empat lembar surat Al-Baqarah rakaat keduanya surat Ali Imran pada masa Abu Bakar Siddiq kemudian pada masa Umar Ibn Khattab diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'an lalu bacaan itu dipersingkat menjadi satu juz satu malam dengan jumlah tarawih 23 rakaat maka di masjid yang kita cintai masjid tertua di Pekanbaru. Masjid ini menjadi saksi sejarah bahawa negeri ini didirikan atas nama Allah, didirikan atas nama masjid rumah Allah, bukan hanya sekadar masjid yang mulia, tapi juga masjid ini tetap melaksanakan satu juz setiap satu malam Ramadan. Mari datang, ramaikan isi malam-malam kita dengan tegak, dengan sujud, dengan tasbih, dengan takbir. sholawat jangan biarkan malam berlalu tanpa makna jangan biarkan malam berlalu dengan mata terpejam karena tidur panjang kita isi dengan tiang, witir tahajud munajat sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'liyah, sholat sunat ayat, sholat sunat istiqarah, sholat sunat tasbih. Berbagai macam kita mintakan kepada Allah di malam-malam Ramadan. Amal ketiga, yang minta kita isikan di bulan ini. A'udzubillahi rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Qur'an. Mari mulai kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Negeri ini negeri Melayu, bumi lancang kuning, identik dengan Islam. Islam adalah Al-Qur'an.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 tahajudku Mari kita ukur diri kita dengan para ulama salafus saleh. Kita siapkan Al-Quran. Bila mata tak sanggup membaca huruf yang kecil beli yang besar bila sudah mematap-atap-atap setiap tahun beli Quran dengan terjemah terjemahnya sudah paham beli tafsirnya terus anak menantu cicit andai tolan sahabat kita didik al-mahiru bil Quran yang mahir membaca Al-Quran ma'asafaratil kiramil bararah dia akan dibangkitkan bersama malaikat tengok kiri kanan depan belakang atas bawah malaikat mengapa aku bangkit bersama malaikat mengapa aku bersama malaikat karena engkau mahir membaca Al-Quran wallazi yaqra'ul Quran orang yang membaca Al-Quran wa yatatata terbata-bata wa huwa ala berat karena memang huruf Al-Quran tidak ada dalam huruf kita tidak ada huruf O'ain tidak ada huruf Allah tidak ada huruf Ta tidak ada huruf A'an dalam bahasa kita yang berat tapi dia tetap membaca falahu ajrani dia dapat dua pahala pertama pahala membaca Al-Quran yang kedua pahala tetap istiqomah bersemangat membaca Al-Quran jangan pernah berkecil hati jadikan bulan ini target dari awal aku akan siap saya akan tiap saya akan khatamkan Al-Quran amalan ketiga yang kita isikan di bulan ini alternatif bagi yang tidak mampu untuk tegak berlama-lama badan sudah tua untuk membaca Al-Quran berlama-lama mata pun sudah layu untuk duduk berlama-lama sakit kaki pun tiba maka ada amal yang tidak perlu duduk yang tidak perlu tegak tidak perlu membaca pejamkan mata baringkan tubuh ucapkan tasbih afdalu zikri seafdal afdal zikir la ilaha illallah adakah batasannya ya beriman uzkurullah berzikirlah kepada Allah zikran kathira sebanyak-banyak zikir tapi kalau cerita banyak kita merasa sikit sudah banyak lalu kemudian merasa sudah banyak tidak lagi beramal maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau membatasi zikir sebelum tidur mereka baca tasbih seribu kali begitu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Al-Fuqdah seribu simpul tali seribu tasbih sebelum tidur malam subhanallah subhanallah subhanallah kalimatani dua kalimat khafifatani ala lisan ringan di lidah saqilatani fil mizan tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berbanyak selawat man shalla alaiya salatan capek berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi bi asyra Allah balas 10 kebaikan wa utat anhu asyara sayiat Allah tutupi 10 kesalahan wa rufi'an lahu asyara darajat Allah naikkan 7 10 tingkatan kemuliaan darajat di sisi Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad man lazimal istighfar siapa yang melazimkan istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan wa min kulli dhiqin makhraja setiap kesempitan hidup diberikan Allah solusi wa razaqahu min haitsu la yahtasib diberikan Allah jalan, diberikan Allah rusti dari yang tidak disangka-sangka berbanyak istighfar. Yang paling afdal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pada subuh andai mati pada siang tidak ada yang menghalangi antara perantara antara dia dengan surga kecuali kematian begitulah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang banyak beristighfar berzikir alladzina yadhkurullah mereka banyak bersikir kiamat waktu tegak waktu udan waktu duduk wa ala junubihim waktu berbaring diamnya fikir geraknya zikir. Kalau mulutnya bergerak, yang keluar dari mulutnya zikir, bukan kesia-siaan, bukan kehampaan. Itulah orang-orang yang menghargai Ramadan. Tidak ada riba, tidak ada gosip, tidak ada namimah yang keluar dari mulutnya la ilaha Kalimat akin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu dengan itu kita mati. Wa biha dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah. Maka perbanyak zikir, Saudari-saudari, istri, anak perempuan kita yang tidak bisa puasa, mana keadilan Allah? Suami saya bisa baca Quran, suami saya bisa tahajud witir. Mana keadilan Allah? Allah Maha Adil. Anak perempuan kita, adik perempuan kita, istri kita, ibunda kita yang tidak bisa berpuasa pesankan kepada mereka selesai sholat jumat ini sampaikan kabar gembira kepada mereka ada amal yang lebih besar ada amal yang lebih hebat apa dia antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi kau mati meninggalkan dunia lidahmu dalam keadaan basah bukan karena makan bukan karena riba bukan karena gosip lidahmu dalam keadaan basah di karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala amal kelima yang terakhir siam sudah qiyam sudah Quran sudah zikir sudah ditutup dengan sholat siapkan bukaan puasa untuk anak yatim fakir miskin buatkan budget makanan dua kali lipat daripada biasanya bukan untuk nafsu kita bukan dijadikan bulan ini sebagai bulan kuliner bukan untuk memperturunkan awan nafsu seteguk dua teguk air sebutir dua butir korma hilanglah awan nafsu mana awan nafsu siang tadi hilang kita buat makanan banyak berbagi kepada fakir miskin inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, yang kau masak banyak, yang kau makan banyak fa afnaita, busuk menjadi sampah. Wa ma labista fa afnaita, yang kau pakai lapuk wa ma tasaddaqta fa afdaita, yang kau sedekahkan itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir. Kita jadikan ini sebagai bulan terakhir. Kita jadikan ini sebagai hari terakhir. Sehingga setelah hari ini kita akan mati menghadap Allah. Andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih perkenankan kita beramal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim.